Tentu ada sebab-sebab yang semestinya kita tempuh. Seorang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', tentunya dia harus menempuh sebab-sebabnya. Berjalan ke masjid, duduk di masjid, mendengarkan ayat, dan seterusnya. Ada sebab yang ditempuh. Seorang berharap mendapatkan rezeki yang toyib. Demikian pula rezeki yang toyib untuk mendapatkannya harus menempuh sebab. Seorang petani pergi ke sawah, mencangkul, mengolah tanahnya, menanam padi atau yang lain. Al-akhdhu bil asbab, menempuh sebab adalah bagian dari at-tawakkul Allah, tawakal kepada Allah. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada sebab-sebab keberkahan di dalam dakwah ilallah. Yang ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semestinya bagi antum semuanya, kita semuanya orang-orang yang berusaha untuk berdakwah wa khususan terkhusus bagi antum tolabatul ilmi, para penuntut ilmu, antum duat ilallah agar mendapatkan keberkahan fi dakwatikum di dalam dakwah kalian ada sebab-sebab yang harus tempuh. Telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu di antara sebab keberkahan awalan yang pertama adalah al-ikhlasulillah. Ikhlas kepada Allah. Sanian yang kedua, sebab yang kedua adalah mutaba'atu ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Mentoladani Rasul alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah ilallah. Kedua perkara ini adalah aslani aziman. Dua pokok yang sangat penting. Untuk seorang mendapatkan keberkahan di dalam dakwah, bahkan di dalam hidup dalam dia mengarungi perjalanan kehidupan dunia ini. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala fil amal dalam beramal dan mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam tauladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebab-sebab yang lain yang sebab-sebab itu sesungguhnya adalah ya bagian dari apa yang telah kita sebutkan Bagian dari dua pokok tadi. Kita sudah membahas sebab yang ketiga yaitu ad-da'watu bil Quran. Ad-da'wah bil Quran. Seorang berdakwah dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, sebagaimana dulu Nabi Ali salatu wassalam yang berdakwah dengan Al-Qur'anul Karim, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba Berarti dakwah Nabi adalah membacakan Al-Quran. Dakwah Nabi adalah yu'allimuhumul kitab. Mengajarkan manusia apa? Al-kitab, Al-Quran. Nah. Dengan itu manusia mendapatkan hidayah. Dakwah diberkahi oleh Allah subhanahu. As-sababu ar-rabi, sebab yang keempat. Dan ketika itu kita terhenti pada sebab yang keempat ini, Huan yaitu ad-da'watu bis sunnah. Ad-da'wah bis sunnah. Nah, dakwah dengan apa? Sunnah. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini bagian dari ittiba'us sunnah, ikhwan. Nabi Ali Shallallahu Wasallam fi da'watihi di dalam beliau berdakwah, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengajari manusia Alkitab, Al-Quran, wal hikmah dan juga apa? Hikmah. Para ulama mengatakan di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah fi Kitabih Ar-Risalah di dalam kitab beliau Ar-Risalah takallama an makna al-hikmah. Imam Syafi'i berkata menjelaskan apa itu hikmah. Fal hikmah hikmah yang dimaksud dalam ayat ini adalah sunnatur rasul alaihi salatu wasallam sunnahnya nabi ucapannya beliau perbuatannya beliau persetujuan-persetujuan beliau takriratuhu siratuhu sirahnya nabi alaihi salatu wasallam ya yeah. Jadi Nabi Ali Shallallahu Wasallam yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ayyuhat talabah. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan fi dakwah ilallah di dalam dakwah ilallah, hendaknya kita memberikan perhatian terhadap sunnah Nabi ali salatu Wasallam. Sunnah Nabi, ucapan beliau, perbuatan beliau. Nah, secara umum ma'asyiral muslimin, kaum muslimin mencintai Rasul ali salatu Wasallam, Al-Muslimun yuhibbuna Rasul. Mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kaum muslimin menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai kudwa. Secara umum demikian. Hanya saja banyak di antara manusia yang belum begitu mengenal beliau alaihi salatu wassalam. Naam, bermodalkan ini mahabbatur Rasul alaihi salatu wassalam, seorang akan mudah menerima. Antum sampaikan qala Rasul alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan demikian. Atau antum ya, kita menceritakan kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. Kita ingin berdakwah kepada kaum muslimin agar keluarga mereka baik, kehidupan suami istri mereka baik. Kita ceritakan bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam dalam berkeluarga. Bagaimana Nabi bermuamalah dengan istri-istri beliau, Aisyah, Khadijah, Khadijah. Nah, bagaimana Nabi Ali salatu wasallam di rumah beliau, bagaimana Nabi Ali salatu wasallam bersama dengan anak-anak dan cucu beliau alaihi salatu wasallam. Orang akan suka dan bukan hanya suka, istafidun. mereka akan mengambil faedah. Oh, demikian Nabi Ali salatu wasallam di dalam mendidik. Oh, demikian Nabi di dalam bermuamalah. Nah. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika kita akan ya mengajak manusia untuk sabar di dalam menghadapi kehidupan, di dalam menghadapi kesulitan. Kita ceritakan bagaimana sabarnya Nabi alaihi salatu wasallam. Sabarnya Nabi di dalam apa namanya? menghadapi qadar takdir Allah Subhanahu sabarnya Nabi Ali Shallallahu Wasallam ketika marad sakit, sabarnya Nabi Ali Shallallahu Wasallam ketika mendapatkan ada kaumihi gangguan kaumnya. Nah, tapi kira-kira orang ketika mendengar tentang kisah kita mengenai Nabi Ali Shallallahu Wasallam, adakah di antara manusia yang tidak suka? Ikhwan? Tidak ada, ikhwan. Muslimun, yuhibbun. Kalau ada yang tidak suka, fi qulubihim marad dalam hatinya itu ada penyakit. Nah, kenapa tidak suka mendengarkan kisah Nabi Ali Shallallahu Wasallam? Tidak suka untuk mendengarkan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beda kalau yang kita ceritakan adalah diri kita. Coba antum bedakan. Kalian ingin tahu bagaimana apa namanya baiknya perdagangan? Coba contoh perdagangan saya. Nah, ini bukan dakwah ilallah. Dakwah kepada diri sendiri Saya kalau dagang seperti ini, coba kalian contoh dagang saya. Ya kita manusia mukti banyak salah, tidak maksum. Maka kalau mengajak manusia untuk mencontoh, contohlah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Dakwah bis sunnah. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah Ali Majma'in yang menjadikan dakwahnya para sahabat juga diberkahi. Karena mereka berdakwah di sunnah. Diriwayatkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis Humran Maula Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala menceritakan tentang sifat wudu Nabi alaihi salatu wasallam an Utsman Ibnu Affan. Qala Humran Maula Utsman bin Affan, da'a Utsmanu ibnu ibnu Affan biwadu'in. Suatu saat Utsman bin Affan da'a biwadu. Memerintahkan untuk diambilkan air wudu. Da'a biwadu. Kemudian setelah air itu ada di hadapan beliau, fil ina di sebuah wadah, fa afragha ala yadayhi kemudian dituangkan pada kedua telapak beliau. Jadi sebelum beliau apa namanya melanjutkan wudhunya di awal dengan mencuci kedua telapak tangan. Air berada di inak, yakni di bejana. Nah, mungkin ciduk atau yang lain. Sebelum digunakan untuk melanjutkan wudhu, dituangkan ke tangan kedua telapak tangannya. Nah, dicuci kedua telapak tangannya. Fa'adkhala setelah itu beliau masukkan telapak tangan kanannya ke dalam ina. Fa'adkhala yaminahu fil ina memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana untuk mengambil air satu cidukan biadihil yumna dengan telapak tangan kanannya fa saka Wastan wastanthara kemudian dimasukkan ke mulutnya untuk berkumur sekaligus digunakan untuk menghirup dihirup airnya kemudian dikeluarkan Nah, dari satu sidukan itu digunakan untuk berkumur, kemudian dihirup sekaligus di apa dikeluarkan. Ini salah satu sifat tata cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Tapi setelah berkumur, mencuci muka, kemudian tangan sampai selesai wudhu. Yang berwudhu siapa? Utsman ibnu Affan. Beliau memerintahkan Humron, maula beliau untuk mengambilkan air wudhu di hadapan manusia, tawadhu. Setelah selesai wudhu, apa kata Utsman? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa au misla wudu'i hadza. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudhu seperti wuduku ini. Jadi di sini Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu berwudu dengan maksud untuk dicontoh oleh murid-murid beliau. Dan beliau menekankan wudhu saya ini bukan dari saya, tetapi wudhu yang saya lakukan ini saya lihat dari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa berwudhu misla wudhu ihada seperti wudukku ini. Fahuna ikhwan, di sini kita kita lihat kaifa kana sahabatu ridwanullah alaihi majma'in. Sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in berdakwah bima ikhwan? Bis sunnah. Dakwah dengan apa? Dengan sunnah. Nah. Wabillahi taufik. Maka berdakwahlah dengan sunnah dan antum sebagai duat, sebagai dai, jangan merasa apa namanya eh, terganggu ketika ada yang ditanya, Ustadz, apakah Nabi melakukan seperti ini? Apakah Nabi mencontohkan ini? Itu sesuatu yang memang harus. Ya. Karena jangan sampai kita berdakwah mengajari sesuatu yang datang dari diri kita. Bukan dari Nabi alaihi salatu Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qabbala al-hajar al-aswad. Beliau mencium hajar aswad. Batu di salah satu sudut Ka'bah. Qabbala hajar aswad. Faqala Umar, maka Umar berkata, manusia mendengar apa yang diucapkan Umar. Inni la'alamu annaka hajar. La tadurru wa la tanfa' engkau adalah batu. Saya tahu engkau adalah batu. Hajar Aswad batu. Engkau adalah batu. Nah, la tadur wa tanfa. Tidak mendatangkan madarat, tidak mendatangkan manfaat. Makhluk ya makhluk, tidak berhak diibadai. Jadi menciumnya kita Hajar Aswad bukan karena beribadah kepada apa? Batu. Sebagaimana ketika kita sujud di dalam sholat, ya, kan kita tempelkan jidat kita, kita tempelkan hidung kita ke tanah. Bukan untuk beribadah menyembah tanah, tidak. Nah, sebagaimana ketika kita mencium hajar aswad sama seperti itu. Kenapa kita sujud di dalam sholat? Kenapa kita sujud atau mencium hajar aswad ketika kita tawaf? Apa kata Umar? Inna ke hajar, engkau batu. Tetap bagaimanapun juga engkau batu. La tadur wa la tanfa. Tidak mendatangkan madarat, tidak pula mendatangkan manfaat. la anni Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium engkau, saya tidak akan mencium engkau. Nah, di situ ikhwan ada dakwah bis sunnah. Dakwah bis sunnah. Mengajarkan kepada manusia apa yang saya lakukan ini semata-mata mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, agar dakwah kita semuanya dakwah antum diparokai oleh Allah Subhanahu wa taala, berilah perhatian terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, antum masih belajar di pondok pesantren, di ma'had. Ini waktu untuk antum belajar. Untuk mengumpulkan Nanti ada saatnya untuk antum menyampaikan. Ihfadhu sunan Rasul alaihi salatu wasallam. Udrusuha. Hafalkan sunnah-sunnah Nabi. Udrusuha. Pelajari. Nah, hafalkan hadis-hadis pendek. Hafalkan Al-Arba'in Nawawi. Nah, atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang diperlukan. Ihtammu bis sunnah. Baca sirah Nabi alaihi salatu wasallam. Iqra'u. Nah, nah, ada waktu kosong jangan dibiarkan. Baca sirah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Tidak membebani antum. Ya di waktu luang antum baca perang Hudaybiyah. Wallahi ikhwan tidak pernah akan bosan. Orang membaca kisah Nabi tidak pernah akan bosan. Karena di sana ada ilmu yang terus mengalir akan didapatkan. Beda dengan kisah-kisah buatan manusia, kisah fiktif. Nah, sudah dusta, direkayasa, nah membuat hati gundah gulana, ya novel-novel, cerita-cerita, nah yang tidak apa namanya faedah ditipu oleh para penulis novel itu namanya. Nah, cerita sedih, enggak oh, ada kejadiannya kok ikut tangis. Ya. Kan? Nangis. Nah, kenapa kamu sedih sekali? Kenapa? Kasihan sekali ini. Namanya. Siapa yang kasihan fulan? Siapa fulan? Tidak ada namanya. Nangisi siapa? Nah. Wabillahi taufik. Tapi beda dengan kisahnya Nabi Ali salatu wasallam. Kita baca tidak pernah akan bosan, wallahi. Ya nah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, kelahiran Nabi Ali salatu wasallam, dakwahnya Nabi, yukarrar diulang-ulang. Naam. Wallahi ini termasuk di antara mukjizat wallahu a'lam minad dalail. Dalail nubuwah. Sebagaimana Al-Qur'an tidak pernah bosan orang apa namanya membacanya, mengulang-ulang. Nah, Fahtamu bi sunnati Rasul alaihi salatu wassalam. Maka bersungguh-sungguhlah terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sebagaimana dulu para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in ihtamu biha memberikan perhatian terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ada wasababur rabi, ini sebab yang keempat. Wa hunaka asbab ukhra, ada sebab-sebab yang lain semoga Allah mudahkan untuk kita bahas pada kesempatan yang akan datang bismillah. <clears throat> Nah. Ada sebuah pertanyaan terkait dengan kita jawab pertanyaan ini satu saja ya. Pertanyaan tentang seorang yang berdakwah dengan kebaikan. Ya. Berdakwah dengan kebaikan sehingga orang pun mengikuti dia. Namun kemudian orang itu menyimpang. Waliyadzubillah beralih kepada mengajak kepada kejelekan. Pertanyaannya apakah dia mendapatkan pahala yang mengalir juga dosa yang mengalir. Nah, Taib ikhwan. Nah, al ilmu indallah, ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia yang menghitung amalan. Dia yang menghitung amalan. Dan tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu. Ketika kita melihat dia adalah orang yang mengajari kebaikan, maka kita berharap semoga kebaikan yang dia tanamkan itu terus mengalir kepadanya berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu Nah, idza matal insan yang qata'a amaluh, seorang kalau mati terputus amalannya kecuali tiga di antaranya au ilmin yuntafa'u bih atau ilmu yang diambil manfaatnya. Insya Allah terus mengalir kebaikan yang diajarkan. Namun kemudian dia beralih kepada mengajarkan kejelekan, mengajarkan kejelekan, maka ya dia juga mendapatkan dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah, taib dan tergantung dia tergantung penyimpangan yang diajarkan. Kalau penyimpangan yang diajarkan adalah al kufru billah kekufuran yang menjadikan seorang kufur ya sudah tidak ada faedah kebaikan yang dulu dia lakukan. Dia kemudian mengajari ilmu sihir misalnya. Mengajari kekufuran ya sudah selesai. Kemudian dia mati di atas apa? Kekufuran. Tidak ada faedah yang telah lalu. Batal semua amalannya. Gugur. Lain asrokta layahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, sungguh akan hancur semua amalanmu. Tetapi kalau yang diajarkan adalah kesesatan dunia syirki, kesesatan di bawah apa? kesyirikan. Nah, ya manusia ada pada dia kebaikan-kebaikan, ada pula kejelekan. Kebaikan yang dia ajarkan terus mengalir, ada yang mengalir padanya, kejelekan pun juga demikian mengalir padanya. Nah, dan akan ditimbang. Faman saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nah, ditimbang tidak akan luput walaupun satu zarrah. Ketika kebaikan lebih berat walaupun satu zarrah, fahuwa fi aisyati radiyah, dia mendapatkan kehidupan yang yang baik jannah Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu alaina dan kewajiban atas kita untuk membantu orang ini adalah tahdzirun nas min syarrihi. Meringatkan manusia dari kesesatan dia agar orang tidak mengikuti dia. Dia mengajarkan kesesatan, pemikiran yang batil misalnya. Nah, termasuk bentuk kasih sayang kita kepada orang ini yang dulu pernah berbuat baik.